رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم memegang pundakku kata Ibnu Umar. Fakal lalu Nabi bersabda menasihati Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau beri beri orang asing perantauan pantau di negeri orang tidak di negeri sendiri jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau sedang merantau atau abiru sabil atau yang menempuh perjalanan. Apa yang dimaksud? Tidak merasa di negeri sendiri. Artinya, hati-hati. Ketika kita ada di negeri orang, ketika kita tidak berada di rumah sendiri, tidak berada di negeri sendiri, tidak berada di kota sendiri, bagaimana? Hati-hati. Ya, sangat hati-hati. Ini nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ibnu Umar. Untuk apa? Tidak mengumpulkan dunia ini sebanyak-banyaknya. Melatih Ibnu Umar, mengajarkan Ibnu Umar untuk zuhud. Siapa Ibnu Umar? Ketika dinasihati oleh Nabi ini, apakah dia orang yang tua sehingga Nabi ajari untuk berzuhud? Menjawab tidak. Beliau muda, bahkan sangat-sangat muda. Bahkan mungkin baru beranjak dari masa kanak-kanak. Belasan tahun. Yes. Ya. Ketika Ibnu Umar ingin ikut perang Badar, <clears throat> Nabi menolak. Nabi melarang karena masih kecil. Waktu itu umur Ibnu Ibn Umar uh, eh, 14 tahun berarti kira Setahun kemudian perang Uhud uh, Nabi izinkan 15 tahun. Yes. Ya. Uh, entah berapa tahun dari perang Uhud sampai sabda Nabi itu. Yes ya. Tentu tidak sampai puluhan tahun. Ya, karena Nabi wafat 11 Hijrah. Perang Uhud eh, tiga atau empat Hijrah. Ya. Jadi diperkirakan 20-an, mungkin 19, mungkin 20, mungkin 21. Umur Ibnu Umar masih sangat muda. Dan sekali lagi baru beranjak dari masa kanak-kanak tapi Nabi telah ajarkan kepada Ibnu Umar untuk apa? Zuhud. Dari sini kita tahu bahwa sifat zuhud tidak bernafsu dengan dunia diajarkan sedini mungkin pada anak-anak. Kita disuruh oleh Allah Rabbul Alamin untuk mengajari anak kita untuk tidak rakus terhadap dunia ini dan jangan pernah menakut-nakuti anak dengan kemiskinan. Kalau kamu tidak mau uh, belajar nak, tidak uh, giat belajar, kamu akan miskin. Takut miskin. Siapa yang menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan? Syaitan. Syaitan. Yukhawifun nas bil Manusia kerjaannya apa? Menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Sebaliknya, apa yang Allah peringatkan terhadap manusia? Allah memerintahkan manusia untuk takut terhadap siapa? Neraka, azab Allah, siksa kubur. Allah tidak pernah menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Bahkan Nabi tegak mal faqra ahsa alaikum yang aku khawatirkan terhadap diri kalian yang aku takutkan terhadap diri kalian bukan kemiskinan walakin busitot ad dunia akan tetapi justru diluaskannya dunia dihamparkannya dunia untuk kalian fatanafasuha kama tanafasuha Lalu kalian berlomba mencari dunia ini sebagaimana umat-umat terdahulu. Yahudi dan Nasrani, kaum Ad, kaum Samud, mereka berlomba mencari dunia. Fatuhlikukum kama ahlakatkum. Lalu kalian binasa seperti binasanya umat-umat sebelum kalian. Karena apa? Berlomba mencari dunia. Nabi tidak pernah menakutkan kemiskinan pada diri umat. Maka jika kita perintahkan kepada anak-anak kita untuk rajin belajar, menuntut ilmu dan seterusnya, itu karena Allah, ketaatan kepada Allah, li'i'la'i kalimatillah, walibtigai marzatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mencari ridha Allah, karena Allah suka dengan orang yang berilmu, tidak suka dengan orang yang bodoh. Begitu. Ya. Yeah jangan menakut-nakuti anak-anak kita dengan kunci. Ya, tentu setelah kita terlebih dahulu tidak takut miskin. Kita takut miskin, kita takut sekali jatuh kepada kemiskinan, ya. Maka yang subhat, yang haram kita terjang karena takut jatuh miskin. Kita nasihati anak-anak kita agar tidak takut dengan kemiskinan. Nasihat apa ini? ya tentu nasihati diri kita dulu jangan kita takut miskin bahwa miskin itu tidak enak iya kita semua dengan miskin kita tidak bisa beli ini tidak bisa beli itu dengan banyak harta kita bisa uh, meraih ini meraih itu ya, jangan takut karena memang kenikmatan dunia bukan tujuan tujuan kita adalah kenikmatan akhirat Ya. Kalau toh Allah berikan e, eh, dunia pada diri kita, maka jangan ditolak. Berdosa kalau kita menolak, kemudian kita membuangnya karena harta itu bermanfaat bagi kita. Tapi kalau Allah tidak kasih atau Allah kasih sedikit saja yang tidak mencukupi bagi kita untuk membeli rumah yang bagus, membeli mobil dan seterusnya, maka bagaimana? Sabar. Sabar. Ya. Wa kana وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول uh, setelah dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Umar berkata menasihati kita semua ini bukan kata Nabi tapi kata Ibnu Umar yang berarti beliau menafsirkan ucapan Nabi Ibnu Umar menafsirkan, mensarahkan ucapan Nabi. Apa kata Ibnu Umar setelah dinasihati oleh Nabi dengan dipegang pundaknya? Nanti akan dibahas oleh beliau manfaat dari memegang pundak, memegang badan orang. Ya, ketika menasihati. Ida amsaita, kata Ibnu Umar, jika engkau berada di sore hari. Wala tantadir sabah. Jangan menunggu pagi. Apa maksudnya? Melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan yang bisa dilakukan di sore hari itu. Kita bisa sedekah sore hari itu. Orangnya sudah ada. Yang dituju sudah ada tapi kita bilang besok saja. Ah, ini jangan. Kita bisa baca Al-Quran di sore hari itu. Kita malas, kita bilang besok saja. Ah, ini jangan. Berapa banyak musibah menimpa gara-gara ini. Menunda. Itu barangkali masih ingat bagaimana nasib Ka'ab bin Dan dua orang temannya dikucilkan oleh Nabi dan para sahabat selama 50 hari tidak diberi salam, salamnya tidak dijawab, tidak diajak ngomong, omongannya tidak dijawab, bahkan disuruh berpisah dari istrinya, dikucilkan oleh Rasul dan para sahabat, gara-gara ini menunda, menunda, tidak ada niat pada diri Kaab bin Malik untuk tidak ikut perang Tabuk nggak ada. Bahkan Kaab mengatakan, aku belum pernah mempersiapkan dua kendaraan dalam satu peperangan, kecuali ketika menjelang perang Tabuk. Berarti Ka'ab bin Malik sudah lihat itu, ingin ikut perang Tabuk. Tapi ditunda, ditunda, ditunda. Ketika orang berkemas-kemas, Ka'ab mengatakan, nanti aku juga bisa berkemas-kemas. Ketika orang sudah berangkat, Ka'ab mengatakan, nanti aku juga bisa nyusul. Pada Allah, Ka'ab tidak bisa menyusul. Dan menyesal bukan Ini nasihat Ibnu Umar menafsirkan, mensarahkan sabda Nabi. Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu pagi. Wa idza asbaqta sebaliknya jika engkau berada di pagi hari, fala tantadhiril masa, jangan menunggu sore hari. Bisa lakukan hari ini, hari ini. Bisa kerjakan sekarang, sekarang. Wabud min fihatika. dan pergunakan masa sihatmu lima rodika untuk menjaga masa sakitmu dengan sakit kita tidak bisa uh, mencari ilmu dengan sakit kita tidak bisa datang ke masjid kalau berjamaah dengan sakit banyak kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita lakukan sekarang kita masih sehat mumpung masih sehat gitu lebih dari itu apa? Wa min hayatika mautik. Dan e, persiapkan hidupmu untuk matimu. Ini sudah selesai. Kalau sakit barangkali ada harapan sembuh. Banyak orang yang sakit dan dia mengatakan kalau aku sembuh, aku akan begini, aku akan begini, aku akan begini. Masih ada harapan. Mati selesai. Ya, akhir dari segalanya. Maka mati disebut kiamat sukro. Kiamat kecil bagi yang bersangkutan. Ya, sudah selesai. Sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa zikir, wirid, dan seterusnya, tidak. Putus semua. Kecuali tiga. Saya sama kecuali tiga. Kalau kita ingin sudah mati tapi amal terus mengalir, laksanakan yang tiga. Dari jurusan anak, dari jurusan serapah, dan dari jurusan ilmu kita ajarkan kepada manusia. Bisa pilih. Ya, saya tidak saya tidak eh, saya tidak punya ilmu, saya tidak punya harta, ya, dari jurusan anak. Perbanyak anak, didik anak, tarbiyah anak, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak sekolah. Kita mati terus mengalir. Saya tidak punya anak. Saya anak cuma satu. Ya, dari jurusan harta. Ya, saya bisa sodako. Saya bisa beramal. Saya bisa berinfak. Jangan tunggu. Apalagi ketika ada niat. Ya, masjid ini butuh dana. Ya, madrasah ini butuh dana. Saya punya. Ya, saya ingin sekali menyumbang. Ya, dan ada niat, jangan tunggu setan merubah niat kita. Mumpung setan belum datang atau mumpung setan belum mengalahkan niat kita. Ada niat nih, untuk mensodakokan uh, eh, 100 juta harta saya saya bisa. Ya, yang yang jadi simpanan saya lebih banyak. Ya, atau taruhlah separuhnya. Ada niat itu. Ya, maka jangan bisa besok, bisa lusa. Apa setan di kiri kanan kita? Setan tidak pernah rela kita berbuat banyak. Ya, jangan tunda-tunda. Jadi, ya, ya. mungkin sadar kita karena kita membaca satu ayat, membaca satu nasihat, mendengarkan nasihat di televisi, di radio, di khutbah dan seterusnya. Nah, tergerak keinginan untuk sedekah, ya, jangan tunda-tunda. Ya, mumpung setan belum mengalahkan Yasin. Ini bagian dari nasihat Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar mensyarahkan sabda Nabi tadi agar kita di dunia ini seperti perantau. Tidak merasa di rumah sendiri, di negeri sendiri, tenang, aman, milik sendiri. Tidak. Tidak akan kembali. Cepat atau lambat, siap atau tidak, mau atau tidak, kita akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin dalam waktu yang kita tidak tahu entah kapan. Jadi, ya, kalau kita tahu kapan, barangkali kita bisa siap-siap. Kita tidak tahu. Barangkali sedang malas. malas maut takut nyawa, nyawa kita. Barangkali sedang menunda sholat. Barangkali sedang ngomongin orang. Barangkali sedang berbuat maksiat. Kita tidak tahu maka jangan merasa aman dari kematian. Banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, kiri kanan kita yang segar bugar mati muda. Enggak tahunya mas. Pelajaran dari kita. Rawahul Bukhari hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi sekaligus pelajaran bagi kita bahwa Imam Bukhari tidak hanya meriwayatkan sabda Nabi. Ya, iya, ini ucapan Ibnu Umar ini ucapan Ibnu Umar dibawakan oleh Imam Bukhari. Ya, maka buruk sekali orang yang mengatakan bahwa kita berpegang dengan apa kata Allah, apa kata Nabi, apa kata Allah, apa kata Nabi. Ya, kata sahabat bukan dalil. Berarti dia merasa lebih pintar dari Imam Bukhari. Lihat, Imam Bukhari merasa kecil dengan ucapan Ibnu Umar sehingga ucapan Ibnu Umar dibawakan di dalam sahih beliau. Dan tidak ada satupun ulama hadis yang mengkritik Imam Bukhari. Katanya kitab hadis. Katanya sahih Bukhari kitab hadis. Kok ada perkataan yang bukan perkataan Nabi? Kita tahu bahwa manusia yang paling paham terhadap sabda Nabi adalah para sahabat Ridwanullah alaihim jami'an. Dan bukan satu dua, ucapan Ibn Umar, ucapan Anas bin Malik, perbuatan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya ditulis oleh Al Imam Al Bukhari, Al Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Maka manhaj salaf berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah. Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah. Tidak selesai dengan Al-Quran dan Sunnah titik. Tidak selesai. Karena jika dengan Al-Quran dan Sunnah saja, lihat NII, lihat LDII, lihat Jahmiyah, lihat Jabariyah. Mereka pakai Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dibaca oleh orang-orang Islam jamaah itu? Ya, Sunan Abu Dawud, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terjemahkan sendiri tanpa uh, perkataan para ulama, tanpa tafsir dari uh, e, Imam Salah. Ya, Qalu fi syarhi hadzal hadis ma'nahu. Mereka mengatakan, yang maksud beliau tentu para ulama. Ketika Imam Nawawi mengatakan mereka mereka sahabat kami dan seterusnya maka yang dimaksud adalah para ulama karena orang awam tidak punya bagian sedikit pun untuk berbicara tentang agama ini cukup bagi orang awam untuk mengikuti apa yang menjadi uh, pendapat para ulama. Ya, yes. orang awam jangan berbicara masalah agama. Ya, yes. jangan sampai kita bernasib seperti apa yang ditakdir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa zaman yang sangat buruk di mana zaman itu yang berbicara masalah agama adalah Ar-Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah. Siapa Ar-Ruwaibidah? Orang yang tidak tahu apa-apa tentang tafsir. Tidak tahu apa-apa tentang hadis. Tidak tahu apa itu sanad, apa rawi, apa sahih, apa dhaif. Tapi dia berbicara tentang agama. Dia berbicara tentang Islam. Ini Ar-Ruwaibidah. Dan ini merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Ayul tamasal ilmu indal asagir. Ilmu dicari dari para asagir. Siapa asagir? Tafsir dari Ibn Abbas dan yang lain. Ahlul bidah. Orang yang tidak paham terhadap agama ini. لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا jangan menyandarkan diri terhadap dunia ini dan jangan menjadikan dunia sebagai tanah air sendiri, negeri sendiri. Persis sabda Nabi, jadilah kita di dunia ini seperti perantau, orang asing yang tinggal di satu tempat, di satu negeri. Ya, tentu kita akan e, menjaga kesehatan kita akan uh, menjaga agar kita bisa pulang lagi. Jangan sampai kita binasa di situ. Ya, maka terus uh, mencari petak untuk kembali, untuk pulang. Ya, tidak menghabiskan uh, waktunya untuk bersenang-senang di negeri yang bukan negerinya. Tujuan kita akan pulang. Ya Bagaimana antum yang ada di Jakarta ini atau di negeri lain dan berniat mau pulang tentu akan berhati-hati. Ya, tidak menghabiskan waktu hanya untuk bersenang-senang. ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها Jangan mengangankan bahwa kita terus akan lama di situ, bahkan kekal di situ. Jangan sekali-kali. Karena memang bukan negeri kita. Wala bil biha. Seluruh perhatian kita serahkan ke situ. Tentu bodoh kita. Ya, kita akan pulang. Kita di negeri itu cuma sebentar. Mungkin setahun, dua tahun. kita akan pulang. Nah, kita persiapkan bagaimana kalau nanti kita pulang. ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه jangan membekali diri dengan perbekalan yang tidak dilakukan oleh seorang gharib ya menyibukkan diri dengan apa yang tidak menyibukkan oleh pada diri seorang gharib seorang asing, seorang perantau tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Kenapa allah yuridu zahaba ila ahli dia akan kembali kepada keluarganya, kembali ke tanah airnya. Gitu. Ya, hadis sahih ya Imam Bukhari. Fikul hadis عقد النبي بمن بمنكب عبد الله ابن عمر نبي ممكن فندق عبد الله بن عمر دليل على محبة له sebagai bukti bahwa Nabi cinta kepada Ibn Umar. Nabi cinta kepada Abdullah bin Umar. وَتَنْبِيهُهُ إِلَىٰ أَهَمِّيَّةِ مَا يَكُولُ لَهُ dan ingin menunjukkan kepada Ibnu Umar bahwa yang aku sampaikan ini sangat penting. Ah, maka jika antum dan umumnya ya, tidak usah diajarkan umumnya orang kalau akan mengucapkan kalimat penting yang sangat penting yang harus diperhatikan, ya kita sering melakukan, kita pegang tangannya, kita pegang pundaknya, lalu kita berbicara dekat dengan dia menunjukkan bahwa yang aku sampaikan ini bukan main-main, tapi sangat penting. Nah, para Nabi ini boleh kita ikuti. Yes, ya, ketika kita menasihati istri kita, menasihati anak kita yang dirasa sudah keterlaluan dan kita ingin sekali dia mendengar nasihat kita, pegang tangan, pegang pundaknya, pegang kepalanya, dan terus وفيه جواز مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم والموعظة ini sekaligus dalil bahwa seorang muallim, seorang pengajar, seorang guru boleh memegang sebagian anggota badan si murid ketika mengajar, ketika memberikan nasihat. Bu, ya. Bahkan ada riwayat uh, Ibnu Abbas memukul ya mujahid muridnya diperbolehkan seperti itu dan bukan termasuk kedoliman ya ketika seorang guru memukul ya sebagai satu pelajaran ya وذلك للتأنيس والتنبيه ini sebagai uh, rasa bahwa gurunya memperhatikan, gurunya cinta, ya untuk melembutkan hatinya terhadap muridnya atau siapapun yang dia nasihati. Ya, cara seperti ini tidak kita dapati pada pengajaran-pengajaran yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh orang-orang kafir. Orang kafir mengharamkan sama sekali semua bentuk pukulan orang-orang kafir. Tapi Nabi membolehkan. Ya, mukul atau memegang ya. Bahkan orang tua terhadap anak ada perintah itu. Wadribuhunna 'inda asri. Pukullah anak-anakmu ketika anakmu sudah berumur 10 tahun dan belum mau sholat. Perintah dari Allah Rabbul Alamin wahyu lewat Nabi alaihi salatu wassalam yang tentu adalah hak. Tidak ada satupun manusia, satupun organisasi, satupun negara yang berhak membatalkan perintah Nabi. Maka apa kata dunia, kita tidak boleh ragu melaksanakan sabda Nabi memukul anak kita ketika telah berumur 10 tahun dan tidak mau sholat. Ini pun pelajaran bahwa sebelum 10 tahun haram bagi kita memukul. itu Ya, kita disuruh memukul 10 tahun, berarti sebelum 10 tahun tidak boleh kita pukul. Apapun kesalahan anak kita. Kesalahan yang sangat besar, tidak sholat, tidak boleh dipukul apalagi yang lebih kecil dari itu. Ya. Walaupun muslim kita. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأمته Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada umatnya. Semangat sekali. Manusia yang paling perhatian terhadap kebaikan umat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka siapa yang teriak kami sedang berjuang untuk umat, kami sedang berjuang untuk rakyat, kami memperhatikan nasib umat, tapi tidak mencontoh Nabi, gagal, dusta, bohong. Kenapa? Nabi alaihi salatu wassalam manusia yang paling perhatian terhadap kesejahteraan umat ini, kebaikan umat ini, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang hizbiyin, harafiyin dengan mengatakan ini demi umat, memperhatikan umat. Ya, tetapi tidak mengikuti cara Nabi. Dengan logika juga. Apa yang mereka lakukan? Memberikan sembako, memberikan beasiswa, membagikan uang, dan tentu itu baik. Tapi membiarkan umat berbuat syirik membuat membiarkan umat berbuat bina maka apa yang kecil mereka berikan yang besar tidak contoh Nabi alaihi salatu Quran yang paling beliau takutkan pada diri umat ini apa berlomba mencari harta merupakan akhirat berbuat syirik bid'ah ini yang terbesar ya bahwa memberikan sembako, memberikan uang, biasiswa dan seterusnya, ini kebaikan benar kita semua paham dan tahu. Tapi kalau kemudian melupakan tauhid, melupakan akidah, melupakan sunnah, maka sia-sia. Maka tidak mengikuti cara Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi lah manusia yang paling perhatian terhadap kesejahteraan umat ini, kebaikan umat ini. Karena beliau yang paling tahu kebaikan. Yes. Ya. Kemudian al-haddu al zuhdi fid dunya. Anjuran untuk zuhud di dunia ini. Anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu bermakna wajib. Karena perintah Nabi al-asru fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib hukumnya. Berarti zuhud terhadap dunia ini wajib. Zuhud yang mana? Yang tingkat pertama. Adapun tingkat kedua dan tingkat ketiga paling tinggi tidak. Kita sudah bahas tiga macam tingkatan. Tingkatan pertama, zuhud tingkatan pertama apa? Tidak melaksanakan yang haram. Ya. Dia ingin sekali uh, punya mobil. Yo teman-teman dia bekerja bahkan yang baru saja kerja di tempat itu sudah punya mobil. Dia ingin sekali Berarti dia tidak zuhud terhadap mobil. Ya. Dan dia bisa beli mobil kalau dia mau uh, tanda tangani uh, surat palsu itu misalnya. Ya. Kalau dia mau terima amplop-amplop yang tidak jelas itu, maka mudah bagi dia untuk beli mobil. Tapi dia tolak. Kenapa takut dosa? Dia zuhud terhadap mobil enggak? Dia ingin punya mobil. Tetapi dia nggak mau lakukan karena apa? Karena ini haram. Zuhudkah dia? Ya, tingkat pertama. Tingkat pertama. Ain wajib. Ya. Kalau dia demi mendapatkan mobil lalu uang subhan itu dia terima, tentu dia telah berbuat dosa dan dia tidak mempunyai sifat zuhud sama sekali. Ya yang lebih tinggi dari itu dia bisa beli mobil dia bisa mendapatkan mobil itu tapi nggak mau buat apa nah ini lebih tinggi tentu tidak semua orang bisa ya karena bagi dia eh, nggak uh, merasa butuh ya saya bisa ke sana saya bisa kemari walaupun saya tidak punya mobil ya malah enak naik angkot disupirin orang naik bus disupirin orang Gitu ya, tinggal duduk tidur. Nah, nah seperti ini. Ya. Ini bukan menghibur diri, bukan. Ya, karena memang dia enggak dia memang enggak nggak suka gitu. Ada kan seperti itu. Walaupun jarang, gitu, maka bertingkat zuhud itu. Ya. Nah, bagi kita yang harus kita perhatikan pertama kali tingkat pertama. Walaupun kita ingin sekali Eh, punya rumah bagus, ingin sekali punya mobil bagus, tapi kita tahan karena uh, kita tidak mau terjatuh ke dalam hal yang hal. Wal ikhtisaru ala ma la budda min dan mencukupkan diri dengan sesuatu yang tidak boleh tidak kita harus punya. Tidak boleh tidak kita harus makan. Tidak boleh tidak kita harus punya tempat tinggal. Walaupun dengan kontrak tidak punya rumah. Tidak boleh tidak kita harus punya pakaian maka tidak boleh dan tidak mungkin zuhud terhadap makanan, zuhud terhadap pakaian, zuhud terhadap tempat tinggal. tidak mungkin. Karena zuhud yang dimaksud terhadap sesuatu yang uh, tidak ada manfaatnya bagi kita kecuali lebih. Ya, yeah. sifatnya lebih, sifatnya kemegahan, sifatnya kesombongan, sifatnya eh, lebih dari yang dibutuhkan. Adapun yang dibutuhkan maka bukan berarti tidak zuhud kalau kita ini. Ya. Kita sering ke satu tempat di mana tempat itu tidak ada angkot, tidak ada kendaraan umum. Kita butuh kendaraan. Ya, motor misalnya. Kita butuh mobil karena kalau motor kehujanan misalnya, maka ini bukan berarti bahwa dia tidak diculik. Karena apa? Butuh. Bagaimana Nabi? Siapa yang bilang Nabi dan para sahabat tidak zuhud? Ya, lantang sekali mulutnya orang yang mengatakan Nabi tidak zuhud. Kenyataan, Nabi punya kendaraan. Karena apa? Butuh. Butuh kendaraan. Ya. Makanan beliau punya, eh, pakaian beliau punya, tempat tinggal beliau punya Ya. Maka beliau uh, tetap dikatakan suku karena memang itu semua dibutuhkan. Adapun emas bergunung-gunung beliau nggak butuh, maka beliau nggak ingin. Ya, maka hadis yang kemarin mengatakan jika aku memiliki eh, emas eh, sebesar gunung Uhud maka akan aku habiskan tidak sampai berapa tiga hari Ya, karena dia nggak butuh buat apa? Buat apa emas sebesar gunung Uhud? Kan hanya simpanan, kesombongan, dan seterusnya. Nggak butuh. Maka seandainya beliau punya, akan beliau habiskan dalam waktu tiga hari. Ya, habis untuk apa? Untuk sholat. Ya, bukan untuk eh, senang-senang oh, koyak senang Senang-senang foya-foya, pakai emas sebesar gunung Uhud tiga hari, kayak apa senang-senangnya? Beli apa? Makanan apa? Minuman apa? Ya, pakaian apa? Enggak kan ngasih. Maksud beliau untuk disedekahkan. Ya, betapa zuhudnya. ومن أراد ذلك كان كعابر السبيل Barang siapa yang melakukan hal itu maka dia seperti adil sabil, orang yang sedang menempuh perjalanan. Fa innahu la yatazawwadu illa Dia akan dia tidak akan berbekal kecuali secukupnya. Tentu yang kita bayangkan adalah eh, adil sabil apa uh, orang yang menempuh perjalanan di zaman Nabi tidak mungkin membawa perbekalan bertonton tidak mungkin karena akan menyusahkan diri maka yang sekira bisa dia eh, makan yang bisa memperkuat badannya dalam perjalanan agar apa agar bebannya tidak terlalu berat agar perjalanannya tidak terganggu ya المؤمن في الدنيا غريب لأن الجنة هي الأول seorang mukmin di dunia ini seperti orang aneh, orang asing. Orang asing karena apa? Karena tempat tinggalnya yang sebenarnya, rumahnya yang akan uh, dia pulang ya ke rumahnya itu apa? Jannah, surga. Kan gitu. Dari mana kita semua ini? Ya, dari surga. Adam diturunkan dari surga. Dan apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini dengan satu tujuan, kembali lagi ke sana. Kembali lagi ke sana. Apapun caranya. Bagaimanapun caranya. Maka ada yang dengan cara, dengan uangnya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan doanya, dan seterusnya. Yang dia andalkan Harta dia banyak dengan hartanya. Ilmu dia banyak dengan ilmu. Ilmu tidak punya, harta tidak punya dengan uh, amalnya, dengan doanya, dengan tawaduknya, dengan akhlaknya dan Ya. Akhrajahu minhu aduhu wa sabbahu di mana dia diusir dari rumahnya itu diusir dari tempat tinggal awalnya itu oleh siapa? oleh musuhnya siapa? setan iblis maka tujuan satu-satunya seorang muslim hidup di dunia ini apa? kembali lagi ke surga kembali lagi ke tempat وهو يتزود بما يبلغه المعنى الأعلى maka dia akan berbekal yang dimana bekal itu bisa mengembalikan dia ke rumah awalnya itu ke tempat semula yaitu jannatul na'im ya. kemudian al mubadaratu ila amali kulli syai'in fi waqtihi bersegera untuk melakukan amal segala sesuatu di waktunya artinya jangan ditunda Ya, kalau sudah boleh dilakukan. Kalau boleh, kalau belum boleh dilakukan, tentu tidak boleh. Ya. Lima menit lagi ah. Padahal mau buru-buru. Takut ketinggalan kereta. Ya, dia sholat asar sebelum datangnya waktu asar kurang lima menit lagi. Boleh kan? Boleh kan? Tidak boleh. Waktu belum tiba. Inna salata kanat ala mu'minina kita mawquta. Salat itu bagi seorang mukmin sudah ditentukan waktunya. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Artinya lambat boleh karena satu dan lain hal. Kurang tidak boleh kecuali dengan alasan jamak takdim. Tanpa alasan jamak takdim tidak boleh ya maka jika lima menit lagi sepuluh menit lagi kita menunggu asar salat asar tiba-tiba kereta berangkat bus berangkat pesawat berangkat maka jangan salat asar dulu kita hanya boleh salat asar ketika waktu atau kalau mau uh, salat asar ditarik ke duhur salat duhur empat rakaat kemudian langsung komat langsung salat asar ya duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Adapun asar dengan maghrib tentu tidak boleh. Tidak ada jamak antara asar dengan maghrib. Ya sudah diatur oleh syariat. الحث على اغتنام الفرس للمزيد من الطاعة وعدم التباطؤ فيها anjuran untuk memanfaatkan kesempatan. Jadi setiap ada kesempatan manfaatkan, kesempatan manfaatkan, kesempatan manfaatkan. Ini namanya orang sukses. Orang-orang sukses di dunia ini umumnya begitu. Dia tidak pernah nganggur. Dia tidak pernah santai kecuali untuk istirahat. Ya, ada kesempatan lakukan, ada kesempatan lakukan dan seterusnya biasanya sukses. Begitulah akhirat. Jangan biarkan kesempatan berlalu ya kita sia-siakan kesempatan nggak tahunya sudah 40 tahun sudah 50 tahun ngapalin sudah susah ya kemarin-kemarin mana ya ya tentu lebih baik terlambat daripada tidak ya 40 45 baru belajar bahasa ya ya lumayan ya tapi rasain sendiri ya nggak apa-apa ya selain belajar rebu dan lupa ya rebu belajar Jumat udah lupa gimana Senin lagi Ya. Nah, maka antum yang masih muda, jangan uh, lewatkan kesempatan. Anak-anak kita, ya, anak-anak kita, jangan sampai terlambat seperti kita. Sedang bagus-bagusnya hafalannya, maka terus ber dengan hafalan. Ya, umumnya para ulama memperhatikan anak-anak itu dengan hafalan dulu, bukan baca tulis dulu. Ya, baca tulis belakang. Bagaimana Rasul dan para sahabat lebih menekankan kepada hafalan. Baca tulis belakang. Ya. Anak-anak kecil 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun lebih kuat apa? Lebih kuat apanya? Menirunya. Lebih kuat menirunya daripada uh, jangkauan akalnya. Adapun menulis, membaca ini bukan hanya sekedar hafalan, Ya, terlambat sedikit nggak apa. Hafalan terus. Ya. Hafalan Al-Quran dan Sunnah. Bukan hafalan nyanyi. Ya. Kalau nyanyi nggak usah diajarin. Di televisi, di radio nggak usah diajarin. Apal anak-anak. Ya. Ini sudah di televisi nyanyi, di radio nyanyi, di TK nyanyi juga. Kok jadi nyanyi semua? Ya, sudah keasikan nyanyi, dituntun hafalan, Nggak enak, berat. Karena anak-anak sudah asik dengan nyanyian. Dengan nada yang uh, enak. Nyanyian kan lebih enak daripada ngapain, Nah, maka nyanyian ini satu. Ya. Maka wabillahilham. Dari ini, ya. Uh, eh, ikhwan kita, awat-awat kita, uh, eh, paham ini dan tidak mengajarkan nyanyi di TK-TK. Bagus. Ya. Alhamdulillah. Ya. Hasilnya ada. Karena tidak ada nyanyian tuh, itu masuk jam pertama, langsung anmas al-falah, oh, ikro, lam yakuni, dan seterusnya. Susah. Terus. Ya. Yang terakhir, asyhadu wal hayatu fursatun lil mu'min. يجب أن يستفيد منهما بأعمال الخير sehat dan hidup ini merupakan kesempatan bagi seorang mukmin di mana wajib itu digunakan untuk beramal kebaikan. Ya, apa? Sehat dan hidup. Sehat dan hidup. Ya, ini kesempatan. ولا ينبغي له أن يفرط فيما فيما لا ينفعه fi آخرته maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk menyia-nyiakan kesehatannya, hidupnya, lalu melakukan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ya. Allah Ya. Sebelum kita akhiri, sebelum kita salat, pengumuman sedikit bahwa uh, walillahilham kita sudah mendapatkan uh, tempat untuk tempat pendidikan anak-anak kita ya alhamdulillah sekaligus bangunan e, tapi mungkin kita membuka baru tahun depan ya karena tahun ajaran ini sudah dimulai berarti satu tahun ini e, kosong padahal apa e, eh, baik sudah ada bangunan ya sudah jauh dari sini Ya, karena itu bagi antum yang mungkin punya anak atau keponakan atau siapapun yang ingin belajar tafsir atau bahasa Arab atau ilmu agama yang lain mungkin bisa mendaftar ya insya Allah eh, tempat tersebut akan kita pergunakan cepatnya <clears throat> ya dan walillahilham eh, dana yang akan dikumpulkan sudah eh, Allah berikan manfaatnya dan tinggal sedikit mungkin sekitar 30 juta padahal kita perlu renovasi bangunan tersebut dengan biaya ratusan juta karena itu bagi antum yang ingin menjadikan kematian antum terus mendapatkan aliran pahala barangkali ini salah satu kesempatan ya bukan satu-satunya kesempatan salah satu kesempatan ya untuk antum bisa infakkan harga antum demi anak-anak kita belajar yang tanpa subhat tanpa bidah ya mana sekolahan sekolahan kita yang tanpa subhat tanpa syahwat bahkan tanpa bidah untung sulit nah, karena itu Bismillah walaupun sederhana apa adanya Tetapi tujuan kita adalah untuk mendidik anak-anak kita dengan sunnah. Ya. Tidak dengan bidah. Ya, untuk kita hubungi eh, Denny atau yang lain untuk mendaftarkan anak-anak antum atau siapapun untuk belajar agama ya yang sifatnya mampu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر الأحوال الحمد لله ya, wajib bagi kita untuk menjauhi segala yang haram apapun yang terjadi bagaimanapun keadaan ya kedua nih mau kita dipaksa kalau tidak minum akan dibunuh misalnya nah, ini lagi mengapa gerakan Quran Sunnah seperti tidak mendapat tempat di Indonesia. Pertama, bahwa Quran dan Sunnah bukan gerakan. Ya. Quran dan Sunnah adalah uh, manhaj seorang Muslim. Tentu harus ditambah ada manhaj sahabat. Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat. Jadi ya, itu bukan gerakan. Kalau gerakan adalah harokah adalah ingin memajukan kaum muslimin, mensejahterakan kaum muslimin, berdakwah, tapi dengan cara di luar dari Quran dan Sunnah. Dengan cara bikin partai, dengan cara berdemokrasi, dengan cara melanggar sunnah. Mereka lebih percaya dengan akal pikirannya daripada kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka melihat, belajar, mengkaji Al-Quran dan Sunnah ini kelamaan. Gitu. Kalau bikin partai Islam nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun menang, maka langsung tegak negara Islam. Kata mereka. Ya. Kalau ngaji, belajar Al-Quran dan Sunnah, wudhu, tayamum, sholat, ke Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya lama menurut mereka. Maka mereka tidak tertarik itu. Pengajian ilmu tidak tertarik. Ya, mereka dengan cara-cara gerakan. Nah, itu baru eh, hal bergerak. sesudah sholat subuh para jamaah bersalam-salaman keliling apakah ini termasuk bid'ah? ya Bersalaman ibadah telah dicontohkan oleh Nabi kapan? Ketika bertemu. Itu saja. Ketika berkitab makilah bangga. Adapun nikah, jual beli, habis sholat, bertalan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Apakah yang Bapak Ustaz umumkan tadi pesantren SD, SMP, SLA alamatnya? Nah ini sebelum eh, tahun depan SD, ya. SD itu kita buka tahun depan karena mengikuti ajaran baru. Nah tahun ini siapa yang ingin memperdalam tapi hafalan, bahasa Arab, atau yang lainnya, eh, dan ya, alamatnya tidak jauh dari sini, eh, lewat pulang Jepang. Ya, nanti juga tanya eh, kepada kalau ditarik garis lurus dengan foto satelit, banyak kita masjid di Indonesia tidak searah dengan Ka'bah bagaimana hukumnya sah ya banyak riwayat bahwa bainal masyriq wal maghrib kiblat bahwa antara timur dengan barat itu Ka'bah kiblat maka tidak harus sah ke Ka'bah bagi yang tahu bagi yang bisa ya ya sebelum bikin masjid ukur dulu dengan satelit dengan apa lagi kalau udah jadi udah usah diukur ya ini kan udah jadi masjid kita ini diukur lagi ya salah nyerong kono ya jadi jelek jadi buang-buang uh, tempat kalau belum jadi masjid ya ukur baik mungkin dengan alat kalau sudah jadi sudah mau usah diukur-ukur lagi ya saya dibalik bagaimana menurut Ustaz mengenai kelompok-kelompok salaf Muhammadiyah dan salaf bukan kelompok. Adapun Muhammadiyah dan tersebut kan organisasi. Ya, maka di antara orang Muhammadiyah, orang Persis mengikuti sunnah Nabi mungkin keluar dari sunnah Nabi mungkin juga. Ya, bukan jadi maka belajar. Dengan belajar dia keliru, dalam hal ini berarti benar, dalam hal ini dia benar dan seterusnya. Kalau kita, nah, kalau kita belajar. Kalau tidak, kita akan bingung. Jadi, ya. ada seorang imam belajar gara-gara bingung. Ya. Dia masuk ke masjid, nggak sholat tahiyatul masjid, tegur. Kalau masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Itu salah, udah dia tadi ya, anak muda. Ah, begitu dia masuk masjid, setiap kali dia masuk masjid, langsung saya ke masjid. Ada yang negur, nggak benar membakar masjid. Kayak begini nggak benar, emang dia salah. Dia bingung. Saya nggak ke masjid, salah. Saya ke masjid, salah. Gimana? Akhirnya dia belajar. Akhirnya dia belajar. Harus tahu. Ya, bahwa tahiyatul masjid hanya dilakukan ketika berwudu di masjid bukan setiap kali masuk masjid. Buktinya Nabi tidak ada riwayat ketika masuk masjid mau ngimamin, tak dulu, jangan komat dulu, aneh sholat saya dulu, tidak ada riwayat. Nabi begitu masuk masjid langsung ke tempat imam. Bukan mihrab, ini iya, bukan tempat imam, tempat Nabi berdiri jadi imam. Iya. Maka belajar. Dengan belajar, insya Allah kita ketika harta kita pas-pasan, kemudian ingin bersedekah ke masjid, tapi di lain tempat orang tua juga sangat membutuhkan, mana yang lebih utama? Orang tua. Orang tua. Ya, tidak ada manusia yang lebih berhak terhadap kita melebihi orang tua kita. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kecuali yang sudah bersuami. Ya, perempuan yang punya suami. Ya, seluruh laki-laki Orang nomor satu bagi dirinya adalah orang tua. Tidak ada yang mengalah. Ya. Maka antum membelanjakan harta untuk santren, untuk masjid, untuk uh, jihad, banding untuk orang tua, maka yang terbesar adalah untuk orang tua. Ya. Seorang istri tidak mau sholat walau sudah diperintah berkali-kali dibolehkan dicukur. Boleh. Tapi ini yang ke tiga. Yang pertama dinasihat, diperintah. Terus yang serius menyuruh. Kemudian masih nggak mau sholat, iya pisah tidur, pisah tidur jangan bisa rumah, bisa tidur. Masih nggak mau sholat, abang Dipukul, hindari wajah, hindari kepala. Jangan pukulan yang membuka. Ya, ya. Kapan batas akhir sholat isya? Tengah malam, ini yang lebih kuat. Membuhori berpegang dengan pendapat ini. Ya. Bukan subuh, tapi tengah malam. beranjak dari masjid sampai waktu suruh kemudian melakukan sholat sunat suruh. Iya, sholat dua rakaat. Tapi yang benar ini sholat duha yang awal. Ya, siapa melakukan seperti ini maka dia mendapatkan pak seperti pada umroh. Bahkan di lain haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Ada gadis hamil di luar nikah dan yang menghamili pergi tidak bertanggung jawab. Bagaimana hukum mereka berdua? atau dia berdua Ya. Nah, pergi mau diapain? Ya. Kalau nikah, nah, baru ada hukumnya. Apa hukumnya kalau mereka berdua nikah? Baru dibahas hukum. Ya. Kalau tidak menikah, laki-lakinya pergi ke mana Nggak ada hukum bahwa oh, perempuan ini e, hamil di luar nikah dan dia punya anak dan anaknya tidak boleh dinafkahkan ke bapaknya. Bagaimana hukum menutupi aib gadis tersebut dengan menikahi? Tidak boleh, kecuali setelah melahirkan. Yes. Ya. Jika ada laki-laki lain yang mau menikahi gadis itu, boleh, tapi tunggu sampai melahirkan. Adapun yang menikahi adalah laki-laki yang menghamili, maka pendapat yang rojih dari pendapat yang ada dan ini merupakan cuma sahabat karena terjadi dua kali, satu di zaman Abu Bakar, satu di zaman Umar, maka sah. Pernikahan sah. Tetapi bapaknya laki-laki tersebut tetap tidak sah menjadi bapak dari si anak. Ya, karena ketika terjadi janin itu belum menikah. Jadi dia bukan suami wanita tersebut, bukan bapak dari anak tersebut ketika ee, eh, terjadi janin tersebut. Ya, jadi boleh dinikahi tak, tetapi setelah jika anaknya adalah wanita, maka kalau nikah walinya adalah hakim bukan bapaknya tersebut. Walaupun akhirnya menikah. Nggak bisa, bapaknya aja nggak sah, mana kakek? Kakek dari mana? Ya, bapaknya aja nggak sah. Hah? Wali kan harus dari laki. Wali tidak boleh dari ayah, i, uh, ibu. Wali tidak boleh dari perempuan. Wali harus dari ayah, dari bapak, dari laki-laki. Sholat terawih yang digunakan berapa rakaat dan kapan waktu yang tepat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mazal Rasulullah la inda asrata rakaat." Rasulullah sallallahu surat terawih tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Waktunya terserah imam. Kalau imam mau habis isya, tidak habis isya. Kalau imam maunya nanti tengah malam, tengah malam. Yang penting bersama imam. Siapa yang sholat bersama imam, Seberapa dapat? Mungkin dua jam, mungkin satu jam, mungkin setengah jam, mungkin agak cepat, berapa jam, bahkan 10 menit, tapi bersama imam dan sah salatnya, maka bahwa kaqiyami lailatin, maka dia seperti salat sepanjang bersama imam di masjid. Ya, maka Nabi menyuruh istri beliau menyuruh anak-anak eh, perempuan beliau, menyuruh kaum muslimat untuk keluar dari rumah setelah terawih ini. Sebaik-baik wanita sholat di rumah, tapi untuk terawih tidak. Karena perintah langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat terawih yang terbaik adalah di masjid di rumah. Tentu untuk diri kita umumnya habis isya. bukan imam boleh dapat enam rokaat imamnya kecapean ya karena saya rutin ntar malam ya imamnya tidur ya kita ikut imam yang lima rokaat lagi ntar malam gitu nggak bisa imam satu imam adalah satu kalau toh ada imam pengganti itu atas inisiatif imam pertama imam di masjid adalah satu Adapun yang lain itu mengganti saja. tidak, tidak, tidak usah bikin sendiri, nggak usah memecah belah kaum muslimin. Ya, mereka 23, kita 11, pulang. Antum bisa lihat yang betul-betul imam yang mana? Umumnya yang betul-betul imam habis isya. Ya sudah habis isya. Ya. Yang betul-betul imam biasanya habis isya. Saya pernah baca bahwa surat Yasin hanya bermanfaat untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Semua surat bukan yatim doang. Mau yatim, mau al-baqarah, mau anisa, mau wakiah dan seterusnya adalah bermanfaat bagi yang hidup. Tidak bermanfaat bagi yang mati. Kecuali yang mati itu pernah mengajarkan surat itu kepada sebelah. Ya, saya tahu surat wakiah dari guru saya Iblan ya dari awal sampai akhir saya diajari surat wakiah sehingga saya hafal misalnya ah lalu di bulan guru saya itu mati nah, saya sering baca surat wakiah guru saya dapat saya bisa membaca surat wakiah itu dari guru saya gitu. atau orang tua saya ya atau orang tua saya atau siapapun yang Eh, membiayai saya sehingga saya bisa baca ini, baca itu misalnya. Jurusan tiga kan? Anak, ilmu, harta. Anak, ilmu, harta. Berkaitan dengan sholat raweh, apakah empat rakaat satu salam atau dua rakaat satu salam dari sebelas rakaat tersebut? yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi 443. Di riwayat lain 2221. Di riwayat lain ini semuanya di riwayat dibawakan oleh Syahalbani khusus dalam yang pertama uh, dua dua dua dua tiga ya kemudian enam ya Eh, dua dua dua satu dan itu ada banyak riwayat. Ya, kalau kita mencukupkan dengan dua dua dua dua tiga maka ini cukup. Bagaimana waktunya sholat fajar sebelum atau sesudah azan Sholat fajar sholat subuh. Sholat fajar adalah sholat subuh sholat sunat fajar adalah sholat qobliyah jadi tidak ada sholat sunat fajar khusus artinya bukan qobliyah subuh enggak ya yang dilakukan sebelum azan atau menjelang fajar terbit tidak ada sebelum fajar terbit tidak ada sholat sebelum fajar terbit tidak ada sholat kecuali sholat malam. yang ulangi, sebelum fajar terbit tidak ada sholat kecuali sholat malam. Sholat malam terdiri dari dua, yaitu tahajud dan witir. Apa bedanya? Tahajud harus tidur dulu. Witir tidak. Tidak harus tidur dulu. Witir dan witir, Tahajud dulu. ada yang berpendapat seperti itu menafsirkan larangan Nabi jangan kalian jadikan witir kalian seperti maghrib. Maka dua tafsiran dari sabda Nabi ini yang penting tidak sama dengan maghrib. Apa? Tiga rakaat tanpa atahiyat allah Berarti kan nggak sama dengan maghrib. Pendapat kedua, dua rakaat salam kemudian satu salam. Kemudian satu rakaat salam ya ada dua ada seorang ustaz yang mengatakan bahwa memahami tafsir Al-Quran ulama salaf di zaman sekarang berarti ketinggalan zaman bagaimana agama memang ketinggalan zaman ya orang sudah bahas macam membahas e, gerakan jari ya artinya mem mem membahas tentang sesuatu yang dulu ya sesuatu yang dulu gerakan-gerakan badan ini kan macam-macam. Ada yang menggeliat, ya, senang. Ini rukuk dari dulu begitu aja, ya. Dari dulu sujud begitu kan ketinggalan zaman. Ya, yang modern kan sujud kan di gimana, ya. Ada apa tambahan biar oh, urat-urat agak oh, pendor maka sujud agak miring sedikit agak begitu, ya. tak maka agama yang hak adalah agama yang ada di zaman Rasul dan para sahabat. Di zaman yang dahulu. Dahulu bahasa Arabnya salah. Salah. Ya. Maka memang ya ketinggalan zaman dulu. Ya. Nah, kalau e, tidak mau ketinggalan zaman, itu masalah teknologinya nggak usah pakai kalau teknologi, ilmu pengetahuan, nggak usah pakai Al-Quran. Apa orang Jepang, Amerika, Jerman eh, baca Al-Quran sehingga menemukan nuklir dan seterusnya? Tidak. Tidak. Maka berlebihan kita mengatakan fisika ini rumus Newton ada surat surat sekian sekian ya. Ini yang melatar belakangi rumus oh, kita berat misalnya. Surat sekian sekian ini yang melatar belakangi oh, hukum Newton satu, oh, dua dan seterusnya. Ini bunyi, ini ngarang. Tidak Untuk ilmu pengetahuan jangankan kita, Nabi mengatakan kalian lebih tahu. Kalian lebih tahu. Antum a'lamu bi umuri dunia. Dalam masalah dunia, pengetahuan, teknologi, kalian lebih tahu. Yang Nabi lebih tahu itu apa? Ya agama ini. Wudhu, tayammum, Lebar jumroh, buku majelis semua, berakidah, rubiah, uluhiyah, nabi. Itu yang kita pelajari. Ya, justru kaum muslimin mundur, tidak tahu ilmu pengetahuan, tidak tahu teknologi, karena habis waktu untuk uh, mengembangkan agama. Ya, jadi majunya itu, ya itu habis waktu untuk uh, berkreasi di masalah agamanya ditambah-tambah sedemikian rupa. Ya, padahal habis waktu sia-sia. Kalau mereka mengikut saja Nabi lebih selamat. Maka waktu yang tersisa dipakai untuk uh, berpikir tentang putar tentang teknologi. Jadi, ya, ya. oh, ya sudah sudah oh, oh, oh, bihamdika, 知道，我知道。